Ke كلمة ها هم؟ أيوة عبارة الخامس قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى السلام المؤمن الحسر الآية 23 الحديث برقم سبعة آلاف وثلاثمائة وواحد وثمانين حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا مغيرة حدثنا شكيك بن سلمة قال وأنه قال قال عبد الله كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنقول السلام على الله فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إن الله والسلام ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Di sini kita mengikuti penjelasan dari Syekh bin Bas ada dua bab yang langsung dibawakan. Dan bab yang pertama dari bab yang kelima ini. Bab firman Allah Ta'ala Assalamul mu'min Ini adalah satu di antara <clears throat> Perkara-perkara yang harus kita perhatikan Tentang kita telah melewati dalam beberapa kawaid tentang asma wa sifat beberapa kaidah tentang asma wa sifat diantaranya kita yang telah kita lewati yaitu kawaidul mutlak Qawaidul Muslah yang telah ditulis oleh Syekh eh, Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Semua nama Allah adalah nama alam dan nama sifat. Ya. Di antaranya adalah Assalamu al-Mu'min. Ini ada dua Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua nama Allah dan nama sifat nama alam dan nama sifat. Dan dilalanya tentang mengenal nama-nama Allah adalah ada berapa dilalah? Ada sebagiannya dua dilalah, sebagiannya tiga dilalah. Dilalatul mutabaqah atau dilalatul tatabuk Wadilalu tadamun wadilalatul iltizam iya. Nah tiga dilala inilah kita juga bisa menggunakan untuk mengambil atau kita terapkan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Apa manzilatul mutabaqah? Siapa yang masih hafal? Dalalatul lafzi ala tamami ma wudi alahu. Adilatul kalam ala tamami ma wudi alahu. Dalalul tadammun Ewa, dalatul lafzi ala juz'i ma wudi'alahu. Wa dalatul iltizam. Ewa, dalatul lafzi ala khariji ma alahu. Ini pembagian dari ilmu mantik. Atau ilmu kalam. Dan pembagian ini. Pembagian yang kita bisa menerapkan dari Qaulullah Ta'ala dan Qaul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata dari sini Assalam al-mu'min. Ya kan? Assalamu al-mu'min. Salatul lafzi ala tamami wa wudi alahu. Mereka ambilkan contoh seperti dalalatul insan ala madha? Hmm? Ala hayawan natik. Al-insan manahu Al-hayawan natik, hewan yang berakal. Itu dalatul apa? Dalatul mutawabakoh. Fadalatul tadammun al-insan apa? Ad-dahik. Itu dalatul apa? Kemudian dalatul iltizam apa? Coba ingat contohnya itu dalil iltijam itu tahak itu. Hah? Ingat gak? Aywa, alhayawan awa ala natik. Itu namanya apa? Dalalatul tadab tadamun. <clears throat> Jadi kalau kita katakan al-insan hewanun natik, ini adalah dalalatul mutawabakoh. Kalau kita katakan ala Al-insan adalah hewan al-natik indalatu tadamun. Kalau kita katakan al-insanu wa dahik indalatu intijam. Kenapa? Karena dahik laisa makna laisa mimanahu al-insan. Wa demikian al-natik juga laisa mimanahu al-insan. Nah, itu adalah tadammun. Kemudian kita katakan dalalatul eh, iltizam al-insan wa dahik. Ad-dahik laisa apa? Juz'an al insan walakin min lawazimil insan. Nah. Maka itu sini assalamu ya kan? Dia adalah kita katakan bahwasanya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam itu apa? Al mutabaqah. Kemudian diambil dari dalalatul iltizam bahwasanya Allah adalah maha selamat dari segala uyub dari segala aib maha selamat dari segala kekurangan dan tuntutannya juga menyelamatkan hambanya yang menjaga hambanya. Yang menyelamatkan hambanya, yang menjaga hambanya. Dan konsekuensinya juga lawazimnya kita minta keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Ini diambil dari dilalatul iltizam. Tuntutan daripada nama as-salam dia adalah selamat dari semua naka-naka nakais, selama semua kekurangan. Baik datnya dan baik af'alnya. Baik sifat-sifatnya. Dan kita juga meminta keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah adalah namanya As-Salam. Demikian juga al-mu'min. Juga al-mu'min. Dialah yang memberikan keamanan. Dialah adalah yang tidak butuh untuk diamankan. Ini diantara dilala yang dikandung oleh nama-nama tersebut. Maka dengan demikian kita mengenal bahwasanya semua nama Allah adalah nama alam dan nama sifat. Lain dengan namanya manusia. Sifulan namanya Assalam, tapi ternyata apa dia? Nah, sering celaka. Banyak kekurangannya. Ya kan? Tidak bisa kita jadikan tempat untuk bergantung dalam keselamatan. Jangankan kita minta kepada dia. Dia sendiri gak bisa menyelamatkan diri, dirinya. Maka cuma nama alam. Demikian juga kalau seorang namanya mukmin, kadang dia tidak memiliki ama, amanah. Orang lain gak aman daripada dia. Maka beda dengan nama Allah Subhanahu wa taala, nama sifat dan nama alam. Nah, Kemudian semua nama mengandung sifat yang paling sempurna. tidak serupa dengan sifatnya makhluk. Jadi inilah tuntutannya kita mengambil keselamatan minta keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala dia adalah Assalam. Jadi kita kita berdoa ya salam ya kan? Ya salam wahai yang maha selamat selamatlah kami selamatkanlah kami berikan kami keselamatan dan yang semisalnya. Seperti juga al-mu'min. Kita minta keamanan. Juga minta kepada Allah dengan sesuaikan nama ini kita panggil. Ya al-mu'min. Berikanlah kami keamanan dan yang semisalnya. Taib. Hattasan Ahmad bin Yunus tadi kita ceritakan sudah kita baca. Kita langsung saya ambil pada apa? Hadisnya Kalau Abdullah kunna nusalli khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Abdullah. Abdullah siapa ini? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kami dulu salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kami katakan assalamu ala Allah. Assalamu Allah berarti jadi doa keselamatan atas diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, yakni mengajari dan menegur dan mendidik, Allah wassalam." Sesungguhnya Allah adalah assalam. Maka jangan kalian katakan assalamu Allah, tapi katakanlah walakin dan tetapi katakanlah at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Assalamu alaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Perhatikan di sini bahwasanya kalimat assalamu Allah ini adalah tidak dibenarkan. Kenapa? Karena Allah adalah assalam. Bahkan dialah yang Allah yang memberikan keselamatan atas hambanya. Bukan kita yang mendoakan Allah semoga selamat. Tapi Allah yang memberikan keselamatan atas hambanya. Maka dikatakan, Innallahu wassalam. Innallahu wassalam. Kita minta keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala bukan kita mendoakan Allah agar selamat. Kalau kita yakini bahwasanya Allah adalah maha selamat dari segala kekurangan dan segala keaiban. Dan dialah tempat bergantung untuk meminta keselamatan. Baik. Kemudian berselanjutnya babu qaulillahi ta'ala Malikin nas fihi Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini akan di sebutkan pada bab yang akan datang masih panjang. Dikatakan Ibnu Hajar rahimahullah taala setelah 12 bab lagi penyebutan hadis dari Ibnu Umar ini. Dan kemarin yang tertinggal sedikit dari penjelasan dari saya bebas juga tidak disebutkan sini kalau Yahya al ala kulli ilman walaupun ala kulli ilman ini adalah Yahya ini adalah Al-Farra Lugawi al-Masyhur. <clears throat> Antum baca ke sana di Fathul Bari, jilid yang paling terakhir. <clears throat> Al-hadis berakam sahabat alaf وثلاثة مئة واثنان وثمانين حدثنا أحمد بن الصالح حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد وابن المسيب عن أبي هريرة Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala Yaqbidu Allahu al-ardha yawm al-qiyamah wa yatawi as-samaa'a bi yaminihi thumma yaqulu Hadis dari Abu Hurairah anhu dari Nabi alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda Yaqbidu al-ardha al-qiyamah Allah menggenggam bumi nanti pada hari kiamat. Waitus sama dan melipat langit dengan tangan kanannya. Kemudian Allah berkata, Anal maliku saya adalah raja. Aina mulukul arab. Nah, ini adalah lilis tifam. Untuk apa? Untuk apa? Pertanyaan untuk apa? Untuk menunjukkan tem tempat. Mana raja-raja bumi? وقال شعيب wa وابن wa واسحاق Musafir wa عن الزوري Yahya ابي Zuhri Ini juga sedikit ada tertinggal ya kan? Tapi di sini tidak dibawakan saya bin Bas. Kalau mau membaca secara lengkap, secara yang lengkap, maka di sana di Fathul Bari yang dibesar oleh Syekh oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala. Kalil fatawa fil umda wa ghairihi ziyada mislahu. Nah. Orang muslim. Sini ada jawab misal ini. Mislahu ada tambahan apa? Mis, mislahu. Jadi waqala Su'aibun wa Jubaidi wa Ibnu Musafir wa Ishaq bin Yahya an Zuhri an Abi Salama. Ya kan? Ada tambahan? Ya kan? Mislahu. Warahu Muslim berakam eh, ini wa sab'ami awa sab'a wa tamanin. Jadi tadi ya kan kita ketemu insyaallah. Hadil hadis fi dilala ala annahu subhanahu wal malik wa was Hadis-hadis ini di dalamnya ada dilala, ada penunjukan tentang apa yang dikandung oleh nama-nama Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Malik wa huwa salam dan dia adalah raja dan dia adalah as-salam wa Wal azizul jabbar Al-Aziz yang maha perkasa Al-Jabbar yang maha apa? Hmm? Apa? Maha mengangkat Al-Jabbar Wa wal mutasarrif fi ibadi kaifa sya'a fid dunya wa fil akhirah. Wa wal dan dialah yang memiliki tasarruf, yang memiliki tindakan, memiliki aturan pada semua hambanya. Kaifa sya'a Kaifa sya'a Bagaimana ya Allah inginkan apa yang Allah atur pada hambanya di dunia dan di akhirat. Karena dia Allah yang maha mengatur, yang memiliki tata aturan pada hambanya di dunia dan di akhirat, maka kita wajib. Tunduk dalam semua aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita minta agar diarahkan kepada yang paling terbaik. Karena dia yang mutafarid, yang esa dalam semua aturannya. Kita harus tunduk dengan semua aturannya dan kita minta agar Allah mengarahkan kepada kebaikan yang bermanfaat bagi dunia kita dan akhirat kita. Tuntutannya yaitu selamat dari perkara yang membahayakan dunia kita dan akhirat kita di selama kita hidup di muka bumi ini. Dan kan juga diberikan keselamatan di akhirat kelak. Karena Allah yang Maha memiliki tasarruf secara mutlak. Wa kana sahabat radhiyallahu anhum idza jalasu fi jalsa al-thaniya fi rak'ah al-thaniya wa fi jalsa al-akhirah yaqulna salamu ala Allah min ibadihi. Dan adalah para sahabat radhiyallahu anhum apabila mereka duduk maksud dalam salat. Duduk yang kedua, dalam rakaat yang kedua. Ini salat yang bilangannya cuma dua rakaat yang di situ juga apa ada tahiyatnya atau salat yang bilangannya apa tiga rakaat atau salat yang bilangannya apa empat rakaat yang di situ ada tahiyatnya besal akhir akhirah pun mereka berkata Assalamu Allah min ibadihi Semoga keselamatan atas Allah Dari para hambanya ini doa atas Allah Mendoakan Allah Assalamu ala fulan Assalamu ala Jibril wa Mikail fa'allamahum Nabi sallallahu alaihi wasallam annallahu wassalam subhanahu wa ta'ala maka Allah maka Rasulullah mengajari mereka maka Rasulullah mengajari mereka para sahabat sesungguhnya Allah adalah assalam yang maha selamat maha suci dan maha tinggi mereka di sini jadi kalimat yang mungkin dalam benak kita ini adalah benar dalam pikiran adalah benar tapi ukuran syariat adalah tidak benar maka tidak bisa jadikan pijakan sebagaimana yang di sini kita mengetahui. Doa adalah baik, tapi ternyata penerapannya kepada yang tidak tepat sehingga diajarkan di mana yang tepat yaitu kita yang minta keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah wassalam subhanahu wa taala. Bahkan Keselamatanlah yang kita dari kita minta dari Allah Subhanahu bukan yang kita doakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wal makna annahu wal musallim li ibadihi. Ha, makna assalamu Perhatikan makna assalamu satu antara nama Allah adalah dialah yang musallim yang menyelamatkan hamba-hambanya. Yang memberikan keselamatan bagi hamba-hambanya. Wa huwa salim min kulli nafsin jalla wa ala. Dan dia adalah yang salim yang selamat dari seluruh kekurangan Jalla wa'ala. Yang maha agung dan maha tinggi. Wawal kamil bidati wa asma'i wa sifati subhanahu wa ta'ala dialah zat yang sempurna dalam datnya dialah yang sempurna dalam datnya dan nama-nama dan sifat-sifatnya subhanahu wa ta'ala. Wa wassalamu min kulisu. Dan dialah Allah adalah yang selamat dari seluruh kejelekan. Fala yud'a lahu bisalam. Fala yud'a lahu bisalam. Maka janganlah di doakan untuk dia Allah dengan keselamatan. Karena dialah yang maha selamat dari segala kejelekan. Dialah yang memberikan keselamatan bagi seluruh hambanya. Dialah segala selamatnya, dialah yang selamat dari seluruh kekurangan. Dialah yang maha sempurna dalam dat dan sifat-sifat dan nama-namanya. Nah, maka yang sepatasnya bahwasanya kita minta keselamatan dari yang maha salam, yakni Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu wal musallim li ibadi biyadi tasarrufu jalla dialah yang menyelamatkan, yang memberikan keselamatan bagi seluruh hambanya. Yang kafir dan yang muslim. Li ibadi. Perhatikan di sini. Li ibadi ini kalimat umum. Sama dan juga mulai kepada makrifah menunjukkan keumuman semua hambanya keselamatan hamba yang keselamatan yang dapat oleh hambanya adalah Allah yang memberikan keselamatan tersebut kafirnya dan muslimnya perhatikan tapi apakah semua yang didapatkan oleh orang-orang kafir sisi keselamatan mereka juga terpuji? Tidak. Karena di sana ada takdir kauni dan takdir syar'i. Keselamatan yang didapatkan oleh musuh-musuh Allah. Ini adalah bukan harus Allah mencintai mereka. Kita mendapatkan alul beda, alul syirik gemuk-gemuk, segar bugar, sehat. Ya kan? Apakah kemudian Allah mencintai mereka? Tidak. Kenapa? Karena keselamatan kesehatan yang mereka dapatkan adalah takdir kauninya Allah Subhanahu wa taala dan tidak melazimkan takdir syar'inya Allah Subhanahu wa taala. Apa ini? Maka dikatakan di sini, "Li'annahu wal musallimu li ibadihi <clears throat> ibad." Mudah kepada ma'rifah mananya adalah seluruh hambanya. Biadi tasarrufu. <clears throat> Pada tangannya Allah Subhanahu wa taala semua tata aturannya. Jalla wa ala. Wa huwa malikun likulli dan dialah Allah yang memiliki segala sesuatu dalam miliknya Allah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala fi nuniyatihi Berkata Ibnu Qayyim rahimatullah alaihi dalam kitabnya Nuniyah, Qasidan Nuniyah. Qasidan Nuniyah ini diajak oleh alul bidah dari kalangan Jahmiyah dan Sufiyah dan Kuburiyin katanya apa punya lagu-lagu nyanyian Nuniyah. Nah. Artinya maksudnya adalah dunia adalah Qasidah dunia adalah semua bait-bait syairnya di akhir dengan huruf nun. Wa wassalamu al haqiqa salimu min kulli tamsilin wa min nuqsani. Nah, nun diakhiri dengan ha? dengan nun. Dan dialah adalah yang maha selamat al-haqiqa secara sebenarnya. Selamat dari seluruh tamsil, selamat dari seluruh penyerupaan. Artinya apa? Lepas dari seluruh penyerupaan. Diserupakan dengan makhluk yang manapun, nggak akan mengenah. Karena Allah Maha Selamat dari seluruh penyerupaan. Diserupakan oleh siapapun dia yang ingin menyerupakan, maka Allah telah lepas dari penyerupaan tersebut. Bahkan Allah menyiksa orang yang menyerupakan makhluknya dengan Allah Subhanahu wa taala karena mus musyrik. Nah. Salaman min kulit tamsilin wa min nuksani. dan selamat dari seluruh ke kekurangan. Jadi semua apa yang terbesit dalam benak kita dari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang terbesit nampaknya serupa dengan sifatnya makhluk, maka Allah, Allah adalah Maha Suci dan Maha sempurna dari apa yang terlintas dalam benak kita. Seperti yang Rasulullah SAW kabarkan bahwasanya Rabbuna yanzilu kullalaitin ila sama'i dunya kullalaitin ila dunya bukan yabqa sulusulal lail al-akhiru. Rasulullah mengatakan bahwasanya Rabb kita turun ke langit dunia setiap malam. Ketika malam tinggal sebagian sepertiga akhir. Ya kan? Maka tidak mungkin akan diserupakan dengan turunnya makhluk. Kalau serupakan dengan upaya untuk menyerupakan maka Allah akan maha bebas dari apa yang kau serupakan. Maha bersih dari apa yang kau serupakan. Maha aman dari apa yang kau serupakan. Maha selamat dari apa yang kau serupakan dengan apa yang terpesit dan terlintas dalam benak kamu. Nah. Kenapa? Karena salimun min kulli tamsilin wa min nuksonin. Maha selamat dari seluruh penyerupaan dan seluruh kekurangan. Nah. Dan semua sifat Allah diliputi dengan macam-macam kekurangan. Turunnya manusia dari atas ke bawah sangat banyak kekurangannya. Maka turunnya Allah dari arus ke langit yang pertama setiap malam ketika malam tinggal sebagian tinggal seperti bagian akhir maka tidak akan serupa dengan turunnya makhluk manapun. Maha sempurna dengan sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala dan serupa dengan turunnya makhluk. Kenapa? Karena laisa kamislihi seun. Wal ta'lamu lahu samia. dan yang semisalnya. Wal maksud annahu wassalamu min kulli nafsin fala yaliku ayyud alaus bisalami. Dan yang dimaksud kata beliau Syekh bin Bas bahwasanya Allah dalam maha selamat dari segala kekurangan maka tidak layak didoakan untuk Allah dengan keselamatan. Fayuqalu assalamu ala Allah maka dikatakan dengan doa semoga keselamatan atas Allah. Ini adalah tidak selayaknya. Fala yaliku. Tidak selayaknya. La yaliku mananya apa? La layak. Nah. Tidak layak. Fala yaliku tidak layak didoakan bagi Allah dengan keselamatan. Lianna lianna salama minhu. Subhanallah, lianna salama minhu. Perhatikan. Karena seluruh keselamatan yang kita dapatkan, yang didapatkan oleh hamba adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang maling selamat dari kejaran orang yang mengejar. Apakah dia selamat dengan sendirinya atau dengan dukunnya atau dengan ilmunya? Tidak. Tapi Allah yang memberikan ke keselamatan. Tapi apakah diridhoi? Tidak. Ya kan? Tidak. Kenapa? Karena tidak semua yang Allah berikan kepada yang kemudian Allah meridhai apa yang terkait dengan pemberian ter tersebut. Kenapa? Karena sana takdir saya dan takdir kau kau nih. Taib. Wa huwal musallim li ibadi jalla Dan dialah zat yang maha menyelamatkan untuk seluruh hambanya. Jalla wa'ala. Walakin yukol Allahumma antas salam wa minkas salam. Tapi dikatakan, kata Syekh bin Bas rahmatullah mengajari kita, menjelaskan dari sini, akan tapi dikatakan Allahumma antas salam ya Allah, engkau adalah as-salam. Engkau adalah yang maha selamat. Wa minkas salam dan darimu seluruh keselamatan. Wa Inna Allah wassalam dan dikatakan sungguhnya Allah adalah yang maha selamat. Ini yang selayaknya bagi hamba Allah untuk mengatakan apa yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala termasuk adab. Adab apa yang harus kita katakan terhadap Allah terkait dengan keselamatan tadi adalah itu tadi Allahumma anta salam wa minkas salam. Nah, bukan kok assalamu Allah. Perhatikan. Nah setelah kesalahan tadi dilewati oleh para sahabat, apakah mereka mengulangi? Tidak ini juga pada besar bahwasanya perkara tentang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam udah nggak lagi bisa dibantah, ya kan? Ketika ada perselisihan, kenapa kalau ada perselisihan? Apa yang membantah? Bukan. Karena apa? Kalau memang dari alul ilm bukan dari ashabul hawa, bukan membantah tapi karena sisi pendalilannya kadang berbeda pemahaman. Karena ada dalil lain yang menuntut untuk menyelisih pemahaman yang yang lain. Tapi tadi para sahabat ketika mereka mengucapkan assalamu Allah kemudian dibenahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diajari dengan kalimat yang benar, apakah mereka punya ganjalan atau mereka punya hal untuk membantah tidak, ya kan? Langsung mereka menerima. Dan inilah yang seharusnya kita lewati dalam perkara yang sudah tidak ada lagi dalil yang bisa untuk mematakannya, maka jangan kita kemudian mengakal-ngakali untuk keluar dari tuntutan ketaatan terhadap perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajibkan Allah Wasallam. Walihada kala jalla wa ala wallahu alladhi la ilaha illahu al-malikul kudus salamul mu'min al Muhaymin. Maka dikarenakan inilah Allah Jalla wa ala berfirman Wallahu dan dialah Allah zat yang tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali dia Al-Malik dia adalah raja. Al-Qudus yang maha suci. Assalamu yang maha selamat. Al-Mu'min. Ya kan? Yang memberikan yang maha memberikan keamanan. al muaymin yang maha menjaga. al muaymin yang maha menjaga. Dan ini bukan isim tasgir. Bukan musogor al muaymin ini. Jangan dikatakan nanti kan kok musogor. Ya kan? Tidak. wa huwa salim min kulli naqas wa huwal musallim li maka dialah Allah adalah zat yang maha selamat dari segala kekurangan dan dialah yang memberikan keselamatan untuk semua hambanya jalla wa Nah. Summa allamahum Summa allam kemudian Nabi SAW mengajari mereka ayyakulu supaya mereka berkata at-tahiyatu lillahi was salawatu wat wassalamu alayka ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini doa dalam tahiyat yang sudah masyhur di antara kita semuanya. Ya kan tidak asing. Hakada allamahum sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fis shalah ba'da rakataini wa ba'da al-akhirah. Ba'da salisah fil maghrib wa rabi'a fi dhuhr wal asr wal isya wa ba'da thaniya fil fajr wal jum'ah wal id wa nahwi dalika wan nawafil. Akada begini. Perhatikan begini ini Nabi saw mengajari mereka para sahabat dalam salat setelah dua salat awal setelah tawa salat ba'da rakaat ini, mestinya apa setelah melakukan dua rakaat kemudian di sana at-tahiyat dan setelah apa rakaat yang terakhir setelah yang ketiga dalam sholat maghrib dan yang ke, setelah keempat dan dalam sholat duhur dan asar dan isya. Dan yang kedua dalam sholat fajar dan jumat dan id dan yang semisalnya dan beberapa sholat nafilah. Nawafil mananya adalah sholat apa? Sholat tambahan-tambahan dari yang wa, yang wajib. Sholat berupa apa? Ibadah yang tambahan dari perkara-perkara yang wajib yang tidak wajibkan tapi dianjurkan. Baik. Wa tahiyatu fardun. Perhatikan. Ini fikihnya. Wa tahiyatu fardun. Jadi doa tahiyat tadi tahiyatu lillahi salatu tahiyatnya adalah fardun. Kenapa kafir? Karena Rasulullah mengajarkan. Lianna Rasul amara biha. Perhatikan kalimatnya karena mengajarkan dengan bentuk perintah. Dan perlu dipahami bahwasanya kewajiban itu nggak akan datang kewajiban kecuali datang dari perintah. Dan perintah itu nggak akan datang kecuali dengan perkataan. Kecuali perbuatan yang itu sebagai penerapan dan penafsiran dari perintahnya Allah Subhanahu wa taala seperti Rasulullah mencambuk orang yang dinas seratus kali. Laki dan perempuan yang masih bujang. Itu adalah penerapan dari fiilnya Nabi tapi hukumnya wajib. Enggak boleh kita kurangi 99 atau 101 atau 80. Kenapa? Karena penerapan dari perintah. Hukum asal dalam perintah adalah harus dari perkataan. Karena fiil mujarab, fiil melulu, perbuatan yang melulu dari Nabi SAW bukan menunjukkan perintah perintah kamu dengan wajib kecuali makrunun bil amr. Wal amr la yakunu illa bil qaul, laul khalqu wal amr. Khalq fi'luhu wal amr qauluhu. Laul khalqu wal wal amr. Khalq fi'luhu wal amr qauluhu. Khalq adalah perbuatan Allah, ciptaan Allah adalah perbuatan Allah. Ya kan? Wal amr perintahnya per, eh, perkataan Allah Allah Subhanahu wa taala. Maka anda itu la yakunul amr illa minal qaul. Wa la yakunu minal wajibat. gak ada dari perkara yang dalam hukum ini kecuali dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali tadi penjelasannya jika tadi perbuatan sebagai penerapan dari perintah. Nah ini. Dan teman hari ini pelajari dalam kitab Al-Ihkam. Fi usul al ihkam karya Ibnu Hazm rahimahullah taala di sana kalimat yang paling sempurna dan semua syubhat seputar masalah al-amr ini dan nawahi di sana dijelaskan secara gamblang nggak ada lagi kitab lain yang lebih luas daripada kitab tersebut. Baik. Jadi lianna Rasul Amar biyah alaihi wasallam. Kenapa tahiyat ini wajib? Karena Rasul memerintahkan dengan tahiyat tersebut. Kemudian at-tahiyat ini wajib. Apakah harus rukun? Tidak harus. Karena salat ada rukunnya. Ada syaratnya. Ada wajib-wajibnya dan ada mustahabatnya. Mafhum itu. Wa ya fitasyawt al-akhir akadu. Akad ini sim tafdil. Wa ya dan tahiyat ini dalam tasawuf yang akhir dari lebih ditekankan. Lebih wajib. Walihada ada jam'un min al-ilm min al-arkan fit al-akhir. Maka untuk ini, ini sekelompok dari alul ilm menganggap bahwasanya ah, at termasuk termasuk rukun-rukun dalam tasawuf yang paling akhir. Artinya, sebagai alul ilm karena dikatakan rukun maka nggak boleh ditinggalkan secara sengaja. Kalau secara sengaja maka dia harus batal sholatnya. Kalau lupa maka dia harus mengulangi tahiyat tadi dan sujud sahwi. Itu perinciannya. Ya kan? Rukun dan sholat perbedaannya apa? Kalau rukun ditinggalkan secara sengaja batal sholatnya. Dengan karena lupa maka ditetangkan yang dilupakan dan ditambah dengan dua sujud sawi. Kalau syarat lupa dan sengaja sholatnya batal. Ditinggalkan karena lupa atau karena sengaja sholatnya batal. Jika ingat dalam waktu wajib mengulangi. Maaf ini, itu syarat. Baik. Kalau wajib ini perkara lain. Ditinggalkan karena sengaja do, dosa. Kalau lupa yang jabir bi sejata ini li sahwi. Terangkat dengan dua sudut sahwi. Dua kali sudut dengan sudut sahwi. Baik, wabil awal minal wajibatil lati tasqutu bin nisyan. Nah, kalau sudut awal termasuk perkara-perkara yang wajib bukan rukun. Gugur dengan adanya kelupaan. Ketika lupa gugur. Kenapa? Karena dalilnya ketika sujud ketika tasawuf yang awal Rasulullah berdiri ketika sudah sampai berdiri sempurna maka tidak balik du, duduk cukup diganti dengan dua sujud sahwi. Dengan demikian perkara wajib itu ketika tinggal karena lupa tidak membatalkan sholat tapi cukup diganti dengan dua sujud sahwi dan gak wajib mengulangi apa yang ditinggalkannya. Bola alam. ويدل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم سهى عنها ذات يوم فلم يجلس في التشهد الأول فجبر ذلك في سجود سهwi عليه الصلاة والسلام sebagai bukti atas penjelasan ini bahwasanya sallallahu alaihi wasallam saha sah ini fi'il madhi Ridwan saha yashu sahwan nah Rasulullah lupa dari apa dari tasawuf yang pertama tadi pada suatu hari maka beliau tidak duduk dalam tasud yang pertama, maka ter, diangkat apa yang dilupakan dengan sujud sahwi alaihi salatu wassalam. Mabum, ini sebagian pemahaman dalam masalah fikih, adapun masalah kita tadi telah kita lewati seperti wal wal musallim li ibadihi wa wasallim min kulli naqsin dan yang sebelum tadi telah kita lewati penjelasan dari Syekh bin Baz rahimahullah taala. Tsumma wa jalla ala al-maliku ma'anna salamu fawal maliku maliku dunia wal akhirah. Nah. Kemudian Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala adalah malik yang maha memiliki. Bersama dengan itu dia adalah yang maha selamat. Maka dia adalah yang memiliki memiliki dunia. Dia adalah raja. Raja yang memiliki dunia dan dan akhirat. Berarti dunia dan akhirat miliknya Allah. Dunia dan akhirat miliknya Allah. Maliki yaumiddin malikin nas. Kita ini miliknya Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa apa yang kita baca malikin nas. Dikira kita ini miliknya siapa? Kita saja miliknya Allah Subhanahu wa taala. Nyawa kita miliknya Allah Subhanahu wa taala, umur kita miliknya Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih lagi harta kita dan yang lainnya. Maka itu seorang harus mengetahui tentang kadar dirinya. Kalau dia adalah miliknya Allah, semua aturan adalah miliknya Allah, bagaimana dia mau menentang Allah dengan kesirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala membuat syarat sendiri? Dan yang sebenarnya maka Allah mengecam amlahum syuraka'u syara'ulahum ad malam ya dan bila. billah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu? Sekutu-sekutu itu memberikan syarat untuk mereka. Sebagai tata aturan agama yang tak pernah ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harusnya seorang itu memiliki adab. Karena kita adalah miliknya Allah, nyawa kita miliknya Allah, umur kita miliknya Allah. Dunia dan akhirat miliknya Allah SWT, maka kita wajib beradab dan mengetahui kita ini adalah benar-benar butuh kepada sang pemilik tadi yaitu Allah Subhanahu wa taala yang sang maharaja. Qul a'udzu rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kul katakanlah wahai Muhammad, a'udzu aku berlindung dengan Rabbin nas yang memiliki manusia yang mengatur manusia, malikin nas, yang merajai semua manusia, ilahin nas, sesembahannya manusia. Di sini terpenuhi dengan apa? Tauhid ar-rububiyah. Tauhid asma wa sifat, tauhid al-uluhiyah dalam kalimat qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, terpenuhi tiga tauhid. Tauhid asma wa sifat, tauhid ar-rububiyah, al-uluhiyah, malikin nas, yang mengatur manusia, yang memiliki manusia. Tahu apa nih? Tauhid al-rububiyah. Ilahin nas tauhid uluhiyah Asma sifat bahwasanya Allah memiliki uluhiyah. Allah memiliki sifat Ia adalah sifat memiliki sifat kerajaan. Ini adalah sifat asma wa, wa sifat. Dan semua ini adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala nama-nama ini. Paham? Maka dengan demikian apa dalil tentang tiga pemegang tauhid? Tauhid asma wa sifat, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah cukup dengan kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ketika ditanya, apa dalilnya bahwasanya tauhid ada tiga bagian? Cukup dengan jawaban ini. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Di sini terkandung tiga bagian tauhid. Baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin itu juga demikian. Ayat itu juga terkandung dalamnya buat tiga bagian tauhid. Maka oleh itu ulama Ahlu sunnah wal jamaah bagi tauhid ada tiga bagian cukup dengan ayat Alhamdulillah Rabbil Alamin segala puji hanyalah milik Rob miliknya Allah ini tahu apa? Tauhid Asma wa, wa sifat Ar-Rahman Ar-Rahim Asma wa sifat Maliki Yaumiddin Nah, apa? Rubu, rububi, rububiyah. Nah, perhatikan. Iya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tauhid wa tauhid al al-uluhiyah. Abu na'budu hanyalah kepada Engkau aku menyembah. Dan hanyalah kepada Engkau ya Allah aku meminta. Minta pertolongan. Tauhid tauhid al-ulu uluhiyah. Baik. Walihada mana ini? Wa fil qira'ah al-ukhra maliki yaumiddin. Ya kan? Bukan maliki. Bisa dibaca maliki, bisa dibaca maliki dengan pendek. Fawal malik li kulli subhanahu wa ta'ala, maka dialah yang maha pemilik bagi segala sesuatu subhanahu wa ta'ala. Kalau antum ingin membaca penjelasan yang agak panjang dan bagus, bacalah kitabnya apa? Ibnu wai ibnu Khulawain. Dalam I'rab Salasina surat al Quran. Dilihat di sana. Itu di HP-HP keramik itu mungkin terlihat itu. Ibnu Khulawain. I'rabu Salasina surat al Quran. <clears throat> Ya kan? Lugawi Ibnu Khulawain. Di sana dijelaskan dalam taklik itu. Ya kan? tentang nama-nama alul alulugo dari Al-Farra, Al-Kisai dan yang lainnya, semuanya lengkap di situ. Umur-umurnya, matinya tahun berapa semuanya lengkap. <clears throat> Baik. Waliyad akhbar Rasulullah SAW wasallam anna Allah yaumil qiyamah yakbudul ardo. Maka oleh ini Allah menghabarkan, eh, Rasul SAW menghabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya qiyamah dari nanti ardo ma menggenggam bumi. Tengok menggenggam bumi. Kalau manusia dari kalangan kofar paling mengangan-angan bumi ini beratnya berapa kilo, berapa ton diangan-angan. Tapi kita cukup bahwasanya sebesar bumi ini, ya kan? Digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yatwis sama. dan melipat langit dengan tangan kanannya. Semuanya pun kemudian Allah berkata, Anal maliku, ena mulukul, saya adalah raja. Mana raja-raja bumi? Ainal jabbarun, ainal mutakabirun. Mana mereka orang-orang yang sombong? Mana mereka-mereka orang yang song, congkak? Wa tafsirun likoli jalla wa'ala minta ada penafsir dari firman bagi firman Allah jalla wa'ala wa ma qadarullah haqqa qadri. Dan mereka tidaklah mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan terhadapnya Wal ardu jami'an. Sedangkan bumi seluruhnya qabdatu dalam genggamannya. Allah SWT yaumal pada nanti pada hari kiamat. Wassamawatu matwiyatun biyamini. Dan langit-langit itu terlipat dilipat dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusrikun ma suci. Dan ma tinggi dari apa-apa yang mereka sekutukan. فهذه الأرض مع عظمتها واتساعها وما فيها من جبال وغيرها يكبتها جل subhanahu wa ta'ala dan bumi ini bersamaan dengan besarnya dan luasnya dan apa-apa yang di dalamnya berupa gunung-gunung dan yang lainnya digenggam oleh Allah Jalla dengan tangannya subhanahu wa ta'ala ya, ya subhanahu wa ta'ala wa fi hadis Ibnu Umar anhumah anhu bi shimal dan dalam hadisnya Abdul Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu di simal dengan tangan kirinya. Sebenarnya yang menafsirkan seandainya Allah melihat tangan kiri maknanya tidaklah kurang dari kesempurnaan yang dimiliki Allah dengan tangan kanannya. Seandainya simal itu memang benar sahabat dari Rasulullah SAW karena sebagian mereka ada yang mengatakan ada pembicaraan tapi kalau tangan Allah sima shimal ada kiri, bukan berarti kirinya Allah itu kurang kesempurnaan daripada tangan kanannya. Mahum? Wasamawatu tutwa biyamini. Dan langit-langit itu tergelipat dengan tangan kanannya. Ma'akauniha sab'an. Bersamaan dengan keberadaan langit itu adalah tujuh, tujuh langit. Wa matuliha wa kasafatiha Bersama dengan panjangnya langit dan tebelnya langit. Ya kan? Satu langit kan yang, yang kedua berapa? Perjalanan berapa? 500 tahun. Perjalanan 500 tahun. Satu langit pertama dan kedua. Fayahuzzuhunna, maka Allah menggoncang langit-langit itu. Fayaqul dan Allah berfirman, Annal Malik. Allah berkata, Annal Malik, Aina Jabbarun. Hanal mutakabir mana orang-orang yang sombong? Yubayinu agama tahu wa kibriya'ahu. Ini semuanya adalah sebagai penjelasan bahwasanya Allah adalah maha besar dan maha kibriya memiliki kesombongan. Wa annahu malikul likulli wa annahu qadir ala subhanahu wa ta'ala. Sungguh Allah adalah yang memiliki segala sesuatu, sungguh Allah yang maha mampu atas segala sesuatu yang maha dan maha tinggi. Besaran tauhid ini kalau kita renungi dan kita resapi, betapa rendahnya manusia ini. Betapa banyak kekurangannya manusia ini. Wajib kita benar-benar tawar merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan belajar tauhid. Di antara keutamaan belajar keutamaan belajar asma wa, wa Dari sini maka semuanya manusia harus mengkikis semua benih-benih kesombongan yang ada dalam hatinya. Kenapa? Karena pertanyaannya, enal jabar, enal mutakabirun. Mana orang-orang yang sombong? Ini pertanyaan untuk penghinaan. Untuk meremehkan Allah yang meremehkan mereka. Jadi semua unsur kesombongan yang ada dalam hati kita maka harus kita harus kita kikis dengan mempelajari hal-hal seperti seperti ini. Fajadirun bil ibad wa jadirun bi kulli mukallafin ayya butuha ayya butuha dal malik. Maka jadir jadi itu sepantasnya bagi semua para hamba dan sepantasnya bagi semua para mukallaf mengibadai yang maharaja ini yang maha agung ini wa ayyahussahu bil ibadah dan sepatutnya dan sepatutnya mengkhususkannya Allah itu untuk diibadai tok tanpa yang lain. Inilah tuntutan mempelajari tentang apa? At-tauhid. Apa? Ayyahussahu bil ibadah. Kita khususkan ibadah kita hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini menafikan si Syirik. Wa yufridahu bil ibadah duna kulli masiwa dan harus mengesahkan Allah dengan beribadah kepadanya tanpa seluruh apa saja selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yuti awamirahu. Perhatikan. Jadi termasuk pelengkap-pelengkap tauhid. Wa yuti awamirahu dan mentaati perintah-perintahnya. Wa yantahiya an nawahi dan berhenti dari semua larangan-larangannya. Wa iya fa indah hudud dan harus berhenti pada semua batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat batasan ini kalimat yang harus kita benar-benar pahami. Bukan yang penting pandai mengharamkan. Bahkan juga penghalalan. Ini semua halal dan pengharaman adalah khusus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena wa indah inda hududihi. Gimana kita mengetahui batasan-batasan Allah? Kalau kita tidak benar-benar komitmen konsis dengan apa yang Allah telah batasi, baik penghalalannya ataupun pengharamannya. Demikian juga apa yang Allah batasi, baik penghalalan ataupun penghalalannya. Maka jangan gampang mengharamkan sesuatu tanpa hujah. Ya kan? Jangan gampang menghalalkan sesuatu tanpa hujah. Karena pengharaman dan penghalalan termasuk ini adalah berita tentang batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Hatta yalqahu yaumal qiyamah wa waradin anhu. Sepatutnya bagi para hamba untuk mengibadai Allah ini sampai berjumpa nanti berjumpa ketemu Allah pada hari kiamat dan dia dalam keadaan Allah dalam keadaan radin anhu wa waradin anhu dan dia ridha atas dari Allah Subhanahu wa taala. Fayafuzu bis-sa'ada wal jannah wal kar maka dia akan fauz apa? beruntung dan menang dengan kebahagiaan dan surga dan kemuliaan yang ada di surga sana. Alhamdulillah alamin. Insyaallah kita sambung lagi. Hmm? Ayo, apakah Allah kulu dari arus? Ayo, jaga lahir atas tambinya tentang apakah Allah turun dari ars itu ars kosong ataupun tidak kosong, ini per, ulama berselisih. Ya kan lebih selamatnya kita ralat bahwasanya itu kita tak perlu me, mengucapkan. Yang penting walaupun bahwasanya kalau Allah turun ke langit yang pertama, tidaklah kemudian harus berada di atas Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita kita ralat bahwasanya apa turun ke langit yang pertama setiap malam sebagian apa seperti tinggal sebagian akhir ini bukan berarti ya harus dari Allah Subhanahu wa taala Allah khulu apa harus khulu dari Allah atau tidak ini ada persen dari alur ilm tapi yang lebih selamat adalah ya kan Allah Maha tinggi sifat ulu adalah tak pernah lepas daripada Allah Subhanahu wa taala. wala alam. Jadi kalau tadi mungkin salah dalam pengucapan apa Allah meninggalkan dalam arti apa turun kalangan pertama apakah arus ini kosong dari Allah ataupun tidak kosong ini lebih selamatnya adalah kita ralat bahwasanya apa? Kita katakan turun ya, turun. ada pun kosong atau tidak, ini nggak ada pembicaraan walau alam.